Maka hidayah itu ada dua macam. Ya, ada hidayah ilmu yang disebut juga dengan hidayah bayan, disebut juga dengan hidayah irsyad, disebut juga dengan hidayah dalalah. Ya, intinya adalah hidayah ilmu. Orang mendapatkan pencerahan secara ilmu, tahu hal-hal yang sebelumnya tidak tahu. Bahasanya yang baik itu baik, yang jelek adalah jelek. Kemudian hidayah amal disebut juga dengan hidayah taufik, disebut juga dengan hidayah ilham. Adalah uh, hidayah untuk mengamalkan ilmu dan pencerahan ilmu yang telah diketahui. Yang ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. E, bahkan para nabi pun tidak memilikinya sebagaimana ditegaskan di judul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wawa yunashidu dan Nabi ketika itu eh, sudah menyumpai pamannya maksudnya adalah berupaya bersungguh-sungguh agar pamannya Abu Talib mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa ammuhu dan pamannya ya enggan dan menolak. Maka tentang hal ini Allah Subhanahu berfirman di surat Al-Qasas ayat yang ke-56 Innaka latahdi man ahbabta sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk atau tidaklah bisa memberikan hidayah yaitu hidayah amal atau hidayah taufik man ahbabta orang yang engkau cintai untuk kalimat man ahbab di sini ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya yang pertama adalah man ahbabta hidayatahu yang kedua adalah mam ahbabta sakhsahu Ya, maka kalau pakai e, penjelasan yang pertama, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau inginkan agar dia dapat petunjuk. Maka meskipun engkau sangat menginginkan dia untuk mendapatkan petunjuk, engkau tidak bisa memberinya. Tafsiran yang kedua, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, orang yang dekat di hatimu. Nih maka meskipun dia adalah orang yang engkau cintai, kau sukai, maka engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka meskipun betapa besar cintamu kepada pamanmu Abu Talib, maka hidayah taufik tidaklah di tanganmu. Dan berdasarkan tafsiran yang kedua, maka ayat ini adalah dalil bolehnya mencintai orang kafir ya, mahabbah tabi'iyah ya, namun dengan cinta alami cinta karena kerabat cinta karena itulah yang banyak nolong dan membantu sebagaimana cintanya Nabi dengan pamannya Abu Talib ya, cinta karena dia adalah pamannya kerabat dekatnya demikian juga dia adalah orang yang sangat banyak membantu dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah yahdi akan tapi Allah memberikan petunjuk mayasya'u siapa saja yang Allah kehendaki wa a'lamu bil muhtadin dan Allah lah yang lebih tahu tentang orang yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Wahahwal al hadis bidalika dan berikutnya adalah hadis tentang hal tersebut yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn al Musayyib dari ayahnya al Musayyib yang merupakan salah satu sahabat Nabi Qal al-Musayyib mengatakan, Lama hadarat Abu Talib bin al-wafatu, tatkala kematian telah mendatangi Abu Talib, yaitu ya, Abu Talib dalam kondisi kri, uh, krisis atau kritis, ya, menjelang betul-betul wafat, maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawajata indahum maka Nabi jumpai di dekat Abu Talib terdapat Abu Jahal. Yeah yang Nabi sebut, yang Nabi gelari dengan firaun hadil ummah, ya, Fir'aunnya umat ini. Nah, karena itu ndak, maka e, sebejat, sebejat orang eh, yang ada, yang kita ketahui, atau yang hidup sekarang ini tidak e, eh, boleh disebut, nggak boleh dikasih gelar Fir'aun umat ini. Ya. Karena itu sudah gelarnya Abu Jahal ya, dan Fir'aun itu cuma satu ya. <clears throat> dan Abdullah ibn uh, Abi Umayyah ibn Mughirah Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya lantas berkata ya ammi wahai pamanku kulla ilaha illallah katakanlah la ilaha illallah Kalimatan sebagai kalimat asyhadu laka biha aku akan bisa bersaksi laka membelamu biha dengan kalimat tersebut jika engkau mau mengucapkannya indallahi di sisi Allah. Maka Abu Jahal demikian juga Abdullah ibn Abi Umayyah mengatakan ya Abu bin wahai Abu Talib atau Rabu an millati Abdul Muttalib apakah engkau membenci rohibaan membenci agamanya Abdul Muthalib bapakmu sendiri. Maka di sini kita jumpai bahayanya kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan yang berbahaya, eh, di mana kawan-kawan ini menyesatkan kawannya sampai sampai di akhir-akhir kehidupannya sekalipun. Bahaya berkawan dengan orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang jahat. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus menawarkan la ilaha illallah pada pamannya. Wa yu'idu lahu tilkal maqalata dan Nabi mengulangi perkataan beliau tadi kepada pamannya. Hatta qala Abu Talib bin akhir makallamahum. Ini sampai-sampai Abu Talib berkata di akhir perkataan perkataan Abu Talib yang dia sampaikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Abu Talib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa di sini maknanya adalah ana. Sehingga sebenarnya yang diucapkan oleh Abu Talib, ucapan terakhirnya ana ala millati Abdul Muttalib. Aku itu berada di agamanya Abdul Muthalib. Ya, namun ya, perawi yang meriatkan hadis ini tidak tega kalau ya, berkata semacam itu ya, mengatakan ana ala Abdul Muthalib. Nah, ya, meskipun itu sekedar kutipan. Ya, meskipun itu sekedar kutipan mengutip perkataan orang lain namun terlalu berat untuk uh, menirukan ucapan semacam itu, maka kemudian perawi salah satu perawi dan mengubahnya dengan huwa ala millati abdil Muthalib. Maka di sini kita jumpai terkadang huwa bima'na ana. Nih. Maka di sini kita jumpai faedah lugawiyah ya, terkadang huwa itu bimakna ana. Wa aba ayakul dan eh, Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa aba. Oleh karena itu maka kekafiran Abu Talib disebut dengan kufur iba. Kufur karena enggan. Padahal mengetahui dalam hati benarnya eh, la ilaha illallah. Demikian juga dengan lisannya pun ketika sehat mengatakan demikian namun dia tidak mau tunduk secara resmi, formal dan lahiriah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wallahi demi Allah, aku akan berdoa mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah turunkan, Allah Azza wa Jal turunkan firmannya, maka nalin Nabi tidak pantas, makna dasarnya tidak pantas. Namun e, makna yang dimaksudkan tidak boleh. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Hmm. Maka istighfar uh, istighfar dalam bahasa Arab itu jika kita terjemahkan ke dalam bahasa eh, Indonesia punya dua penerjemahan. Ya, bisa artinya memohonkan ampunan, bisa dan terkadang artinya memohon ampun. Dua-duanya semuanya dalam bahasa Arab. Kosakatanya sama istighfar tergantung konteksnya, tergantung kalimatnya. Memohonkan ampunan yaitu untuk orang lain atau memohon ampun untuk diri sendiri. Dua-duanya disebut e, istighfar. Oleh karena itu terfiru tidak pantas uh, Nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar untuk orang-orang musyrik. Nah, ini maksudnya memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun dia adalah kerabat dekatnya sendiri mimba di mata nelahum. setelah jelas baginya bahasanya mereka adalah penghuni neraka yaitu setelah nyata baginya bahasanya mati dalam keadaan kafir. Dan Allah Ta'ala turunkan tentang Abu Talib Fakal maka Allah berfirman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Qasas 56 Inna kalatah tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha wa wa alamu bil muhtadin Wahahua berikut ini Nabiullah Nuh eh, alaihi salam yulihu dia memelas eh, eh, eh atau yulihu itu artinya mendesak Eh, ala waladihi mendesak anaknya untuk bergabung bersama bapaknya. Wa lahu dengan berkata kepada anaknya ketika anaknya berenang dan Abu eh, dan Nuh ini berada di atas perahu air semakin meninggi. Maka Nuh mengatakan ya bunayya kam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik ke perahu bersama kami. Walatakum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nih. Walakin Allah akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mar arada Allah tidak menginginkan hidayah untuk si anak tersebut. Maka si anak mengatakan, Kala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan berenang menuju gunung itu yang akan melindungiku dari air. Maka eh, dan tentu ingat ketika itu turun eh, keluar air itu dari atas dan bawah, turun hujan lebat, air pun eh, memancar dari bawah bumi. maka tentu kondisinya ini kondisi dialognya bukan dialog dalam suasana yang tenang eh, dialog dalam suasana hujan deras nah, ini dialog dalam suasana hujan deras maka bayangkan ya, ini kondisi air bah sudah mulai naik ya, hujan deras ya, tentu itu suaranya ya, suara air itu enggak ya suara yang enggak ya bukan suara yang tenang ya, maka kola di sini ya, maknanya berteriak ya. Kan? ya, tentu kola di sini bukannya sedar berkata namun berteriak memanggil dengan suara yang lantang lihatlah betapa besar uh, sayangnya uh, orang tua pada anaknya maka dia teriak-teriak, ayo anakku naik ke sini. Ya, anaknya ngeyel, ya. Sa'awi ila jabali asimuni minal ma. Faqala lahu abuhu maka ayahnya yaitu Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya, itu teriak pada anaknya, qala la asimal yauma min amrillah. Ya, ya, maka ini isim fa'il bimakna isim maf'ul. La asim ay bimakna la maksuma la asimal yawma tidak ada orang yang ya, terlindungi min amrillah dari ketetapan Allah ilaman rahim ya, kecuali orang yang betul-betul Allah sayangi ya, maka ya, da, Maka ini teriakan kemudian Noh pada anaknya. Hmm. Maka anaknya menjawab sa'awi ila jabil ya'simuni minal ma itu jawab sambil renang itu. Ya. Itu jawaban sambil renang. Ya, renang kemudian suara air hujan dan seterusnya. Nah, ya. Sambil noleh bapaknya mengatakan sa'awi ila jabil ya'simuni minal ma. Maka ayahnya kemudian teriak, La asimal yauma min amrillah. Tidak ada orang yang bisa terlindung dari ketetapan Allah kecuali orang yang Allah sayangi. Dan setelah teriak-teriak, ngotot, teriak untuk ya, ngajak anaknya demikian, apa yang terjadi di depan mata sendiri, wahala bainahumal mawju. Maka kemudian terhalanglah di antara keduanya oleh, oleh, oleh ombak besar maka datanglah ombak besar ke arah gunung yang dituju oleh si anak. Datanglah ombak, ini bagikan lautan. Maka datanglah ombak besar menuju gunung yang ditargetkan oleh si anak, kemudian nyeret semua orang yang ada di gunung. Fakana minal murraqin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tenggelam diseret oleh ombak besar dan itu dilihat ya, dengan mata kepala oleh sang bapak ya, maka bayangkan betapa perasaan seorang bapak melihat sendiri anaknya mati ya, mendengar kabar anaknya mati saja sedih ya. gimana kalau melihat dengan mata ke kepalanya sendiri ya, anaknya mati oleh karena itu Wahina idin pada saat itu tak khudu Nuhan alaihissal asyafaqah. Rasa sayang itu menguasai rasa sayang pada anak itu menguasai pada diri Nabi Nuh. Fayaqul maka Nuh pun berkata yaitu berdoa muanna dia rabbahu menyuruh Rabbnya Rabbi inna bani min ahli wahai Rabbku sesungguhnya anakku adalah keluargaku wa inna wa'dakal haq dan sesungguhnya janjinya benar sesungguhnya janjimu itu benar ya Allah sebelum banjir itu terjadi Allah telah berfirman kepada Nuh bahasanya semua keluargamu selamat semua keluargamu selamat dan Nuh mengira bahasanya anaknya yang kafir termasuk keluarganya Wa anta ahkamul hakimin dan kau adalah hakim yang paling adil. Eh, fayu atab maka Nuh pun dicela dengan firman Allah kepada Nuh, ya Nuh inna laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu yang kafir itu bukan keluargamu. Sehingga itu tidak tidak ada kemudian janji yang meleset. Tidak ada janji yang meleset. Janji Allah subhanahu wa ta'ala semua keluargamu selamat. Itu artinya semua orang yang beriman itu selamat. Ini, semua yang beriman itu selamat. Maka tidak ada janji Allah yang meleset. Inna laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Inna amalun ghairu saleh. Karena amalnya adalah amal yang tidak saleh. Fala tas'alni, maka janganlah engkau meminta kepadaku malaisalaka bi ilmun satu hal yang engkau tidak punya ilmu tentangnya ini aidzuka aku nasihatkan kepadamu wa no antakuna minal jahilin, janganlah engkau berperilaku dengan perilaku orang yang bodoh. Wa ya'tadir kemudian Nuh pun meminta maaf kepada Allah qailan dengan mengatakan Rabbi ini a'udzubika an as'alaka eh, an, as, eh, an as'alaka ma laysa li ilm. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu. Eh dari uh, dari meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya wa ila tarfirli wa tarhamni jika engkau tidak memberikan maghfirah kepadaku dan melimpahkan kasih sayangmu kepadaku aku minal khasirin sungguh aku akan termasuk orang-orang yang merugi ya, maka ayat ayat ini menunjukkan bahwasanya keluarga seseorang adalah yang seakidah dengannya dan bahasanya anak anak sekalipun jika tidak seakidah dengan orang tuanya maka itu bukanlah keluarganya. Wahwa al Khalil maka lihatlah bagaimana ke al Khalil Ibrahim berupaya sungguh-sungguh mendakwai ayahnya namun tidak berhasil. Maka lihatlah dakwahnya Nuh untuk anaknya. Lihatlah dakwahnya eh, Nabi kita Muhammad SAW untuk pamannya. Dan berikut ini lihatlah bagaimanakah ya, kesungguhan Ibrahim untuk mendawai ayahnya. Ya abati wahai ayahku, lima tak butuh malah yasma'u wa yubasir. Kenapa engkau sembah-sembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, yaitu patung. Wala yurni angka syai'a. Dan dia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Ya abati wahai ayahku. Ini kodeja ja'ani ilmi. Sungguh telah datang padaku ilmu. Malam ya'tika yang belum sampai kepadamu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Maka tolong ikuti aku. Aku akan tunjukkan padamu jalan yang lurus. Ya abadi tak ta'budi syaitan. Wahai ayahku janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitan akan alirahmani asiya. Sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang sangat durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ya abati wahai ayahku. Dan kata-kata abati itu menunjukkan uh, kalimat yang lemah lembut. Nih. Ya abati wahai ayahku, ini akhafu ayamasaka adab minar rahman. Maka aku khawatir Allah ar-Rahman menimpakan adab kepadamu fatakuna li syaitani waliya. Maka engkau jadi walinya setan jadinya jadi pengikut setan. Fabima eh, ajabah hadal ab lalu bagaimana jawaban sang bapak terhadap permintaan yang berulang-ulang yang mendesak yang dilakukan oleh Al Khalil alaihissalam ketika dia Al Khalil mendakwainya dan menyerunya dengan ya abati ya abati ya abati ya abati imtana'a ghayatal imtina maka sang ayah menolak dengan penolakan yang sangat-sangat keras, enggan dengan enggan yang sangat-sangat keras. Bahkan dia ancam anaknya yang mengajaknya pada kebaikan dengan mengatakan, Rahibun anta an alihati ya Ibrahim. Wa Ibrahim apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? La ilam tantahi jika engkau tidak berhenti nasihati aku bolak-balik La'arjumannaka. Sungguh aku akan merajam dirimu. Ya, di tafsir jala lain ada dua makna untuk la'arjumannaka. Makna yang pertama boleh diartikan dengan la'arjumannaka bil hijarah akan aku rajam kamu dengan batu. Berarti dampaknya tentu mati. Tafsir yang kedua bil kalami qabih Ya, aku akan merajam dirimu dalam artian aku akan lempari dirimu dengan perkataan-perkataan yang kasar. Nih, kalau kamu bolak-balik nasihatiku, maka akan aku caci maki kamu. Nih. Wahjurni malia dan biarkanlah aku malia Aidharan tawilan dalam waktu yang lama. Maka ternyata ya, kita lihat seorang nabi tidak bisa mendakwai pamannya sendiri. Tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya sendiri. Seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya sendiri. Seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya sendiri. Fasubhanallah maka maha suci Allah fahakon maka sungguh inal hati wallah yang punya hidayah yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wangdur ila ab maka lihatlah bapak ini ini yaitu bapaknya Ibrahim bandingkan dia dengan Ismail dengan Ibrahim ini, alaihi atau alaihi masalam Ismail seorang yang jujur janjinya alaihi salam yakulullahu abuhu ayahnya Ibrahim berkata kepada Ismail ya bunaya wahai anakku ini arafil manam aku melihat dalam dalam dalam tidur yaitu aku bermimpi dan mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ani azbahuka aku menyembelihmu fangdur madza tara maka lihatlah madza tara apa pendapatmu. Maka maksudnya Allah zat yang memberikan petunjuk. Maksudnya Allah ya zat yang menurunkan ketenangan kepada hati. Maka Ismail alaihissalam mengatakan, Ya abati wa ya ayahku, if'al matumar. Lakukanlah apa yang ya, diperintahkan kepadamu. Ya, ya, jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Namun, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah akan kau jumpai aku adalah termasuk orang yang sabar. Fahakkan alla yakuna minas sabirin. Maka memang betul seorang itu tidak akan bisa bersabar kecuali jika Allah menghendakinya. Dan ini semua menunjukkan benarnya firman Allah Ta'ala di sejumlah ayat diantaranya di surat Ar-Rum yukhijul hayya minal mayiti wa yukhijul mayita minal hayy eh, di Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Catatan kaki, salah satu pendapat dalam tafsir ayat ini adalah Allah keluarkan orang kafir dari sulbi orang yang beriman. Bapaknya mukmin, anaknya kafir. Ya, itu mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yukhrijul mu'min min sulbi kafir dan mengeluarkan anak yang mukmin dari bapak dari sulbi dari bapak yang kafir. Maka salah satu tafsiran untuk ayat yang sering kita jumpai di Al-Quran yukhijul hayya minal maiti wa yukhijul minal hay, hidup dan mati di situ adalah hidup dan matinya hati maka dia Allah lah yang mengeluarkan orang yang hidup hatinya yaitu mukmin minal mayit dari bapak yang kafir semisal Ibrahim ayahnya kafir bapaknya mukmin ayahnya kafir anaknya mukmin wa yukhijul maita minal hay, dan Allah mengeluarkan yang mati hatinya yaitu kafir dari bapak yang hai yang hidup hatinya yang mukmin semisal Nuh alaihi salam yang punya anak kafir Subhanaman maka masuci Allah zat yang telah mengeluarkan imam tauhid Ibrahim salatu wasalam dari sulbi seorang yang kafir falilal eh, khalq wal amru maka sungguh <clears throat> mencipta dan mengatur itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbina al muntaha fi kulli syai' dan kepada Rabb kita adalah tempat akhir teput eh, fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Wa anna ila rabbikal muntaha kepada Rabbmulah tempat berakhirnya segala sesuatu maka berdasarkan urian panjang lebar dalil-dalil yang telah disebutkan, maka Anda wahai seorang ayah, Anda wahai seorang ibu, maka betapapun eh, mahma betapapun eh, wa mahma itu kurang mungkin kurang mem ya. Wa mahma balagtuma dan betapapun engkau telah sampai dalam satu usaha Ya, fala falan tamlika min amri hidayati auladikum syai'an. Maka Anda tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah kepada anakmu. Betapa usaha apapun yang telah Anda lakukan. Ya, itu tidak bisa memberikan, tidak bisa jadi jaminan anak dapat hidayah. Betapa usaha telah maksimal. Ya, betapa kemudian belajar dari orang tua sudah maksimal, ya, sudah ikut ya, kursus parenting di sini dan di sana, sudah kemudian nyoba metode ini dan itu untuk mengarahkan anaknya, ya, sudah keluar biaya sekian dan sekian. Ya, demikian juga ya, tentu tidak lupa berdoa, sudah nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar anaknya yang beling itu insaf maka meskipun sudah pol-polan, Anda tidak, bukan Anda yang punya hidayah. Inama fakot asbabun. Nah, semua yang Anda lakukan adalah sekedar usaha. Ya, usaha yang dilakukan. Waturkun tuslak dan metode yang ditempuh. Memasalik dan cara tultamas yang dicari-cari. Maka meskipun Anda seorang nabi dan rasul, hidayah bukan di tangan Anda Wa in kunta siddiqan nabiyya, meskipun Anda seorang siddiq dan seorang nabi. Wa kunta ya, malikan minal muluk, meskipun Anda seorang raja. Duit dan kekuasaan itu tidak bisa memberikan jaminan anaknya baik. Wa sayyidam nasadat meskipun Anda orang besar. Meskipun Anda seorang tokoh panutan. Wa adiman minal udhama, orang besar di masyarakat Iya. Itu tidak kemudian iya, orang lain banyak yang mendapatkan pencerahan iya, gara-gara nasihatnya. Namun anaknya sendiri tidak mempan dinasihati. maka jangan kaget. Anda aldiman minal udhama, orang besar di masyarakat, panutan, semua orang manggut-manggut di depannya, eh, sendikodawo, sampai nawa atokna, anaknya sendiri ngeyelnya setengah mati. Ya itu tidak kaget. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. kalau Allah ta'ala maka bacalah firman Allah taala tentang Ibrahim dan Ishak alaihi wassalam di mana Allah berfirman <clears throat> Wa min duriyatihima dan dari anak keturunan keduanya Ibrahim dan Ishak ya berarti Bani Israel muhsinun wa zalimun mubin ada yang baik, ada yang baik-baik, non juga ada yang zalimun li nafsihi mubin, zalimun mubin. Dakwah yang nyata-nyata zalim. Nyata-nyata bejat, namun ada juga yang baik. Itu itu keturunan Nabi, maka bagaimana dengan keturunan orang biasa yang bukan Nabi? Wangdur jahidan dan ingatlah baik-baik lihatlah baik-baik dan fikirkanlah dengan akal dan hatimu Nabi Yusuf alaihi salam. Dia adalah seorang yang ya, wadiun, seorang yang cakap. Ya, ya. Ini, eh, maka ini asal kata wudu, dari ya, kata-kata wadoah, ya, wadiun, ya, satu hal yang bersih, cakap, itu wudu. Wasimun ganteng, Jamilun fi ghayatil jamal, ganteng dan betul-betul ganteng. Bahkan adalah ajmalu khalqillahi minal bashar adalah manusia yang paling ganteng. Utriya sutral husni dia diberi separuh kegantengan. Yang lain itu separuh dibagi-bagi. Nah. Kama kala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis. Hadis yang ada di catatan kaki di Sahih Muslim dari Anas bin Malik menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi, Mi'rajnya Nabi, fa'ida'a Nabi Yusuf. Di langit sekian uh, saya berjumpa dengan Yusuf. Idza huwa qad u'tiya husni. Dan tiba-tiba ternyata dia adalah seorang yang diberi separuh kegantengan manusia. Nah, separuh yang lain itu bagi-bagi. Padahal separuh yang bagi-bagi itu masih banyak yang ganteng. Nah, itu udah separuh, udah bagi-bagi. Bagi-bagi dengan jutaan, miliaran manusia itu masih ya, masih banyak yang ganteng kan. coba ya, separuh itu kumpul pada Yusuf kayak apa gantengnya nah, ya, apa gantengnya yang separuh dibagi ya, miliaran orang yang berarti gantengnya cuma seper uh, <laughs> eh, sepersekian yang gantengnya cuma sepersekian nah. itu masih banyak yang ganteng nah. Hmm. Nah, kalau yang separuh utuh dan dikasihkan satu orang kayak apa? Iya. Eh, yul kafir roya batil jub. Jub artinya sumber yang luas, bat artinya dasar. Dilempar oleh saudara-saudaranya sendiri di dasar sumur yang luas. itu kemudian ya, ditemukan oleh batu Sayyarah sebagian musafir. sayarah dalam bahasa Arab masa silam artinya musafir. Ya, ya, bahasa Arab sekarang artinya mobil. Ya. Yuba fi aswaqi raqiq wal abid kemudian oleh rombongan musafir tersebut Yusuf dijual di pasar budak. Kemudian ada yang beli ye, dan dia adalah orang istana Mesir. Yukhot akhirnya kemudian dibawa ke istana para raja. Haitsul fitnah itulah tempat fitnah. Ye, di sanalah kemudian dia menjumpai fitnah yaitu fitnah uh, wanita Imro'atul Aziz istri Al-Aziz istri orang yang membelinya ini dari pasar budak yang kemudian merawatnya ternyata turawituhu an nafsiha menggudanya. fayakba wa yamtani maka Yusuf pun enggan dan menolak karena enggan dan menolak akhirnya nasibnya masuk penjara bid'ah sinin selama sekian tahun bid'ah itu tiga sampai eh, tiga sampai sembilan boleh jadi tiga tahun empat tahun atau sembilan tahun Ya, bergabung dengan para peminum khamar, para pencuri, para pelaku tindakan kriminal, dan demikianlah umumnya penjara. Ini, isinya adalah sujunul janain, isinya para eh, penjahat-penjahat. Kudifa Yusuf itu dibuang, pemuda Yusuf dibuang di tengah-tengah ausa, ausa tengah-tengah lingkungan semacam ini. Isinya orang-orang bejat bertahun-tahun. Nih, ya yang di, dimungkinkan secara tentu teoritis ya dia bisa rusak juga gara-gara gaul bertahun-tahun dengan orang-orang yang rusak. Fataroman hafidhahu. Lihatlah siapa yang menjaganya. Tetap jadi orang baik. Nih, siapa uh, lihatlah siapakah yang menjaga darinya kejahatan orang yang jahat dan tipu daya eh, al-fujar orang-orang yang jahat. Siapakah yang memberikan kepadanya pakaian ilmu, al-hilm sikap tenang, eh, di samping dia adalah jamal wal baha, cakep, ganteng dan ganteng. Wawa wahidun padahal dia sendirian satu-satunya di Mesir. Ya, bapaknya di palestine ya, jauh pun dia orang asing, pun orang yang terusir, tidak ada bapak bersamanya, tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada saudara laki-laki pun perempuan, tidak ada paman bersamanya, paman dari bapak atau paman, paman dari ibu. Tidak ada kerabat, tidak ada kakek. Siapa, siapa yang mengajarinya? Siapa yang mensucikannya? Siapakah yang mendidiknya? Siapakah yang memeliharanya? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Maka innahu Allah subhanahu wa ta'ala khairun hafidh. Allah lah sebaik-baik yang menjaga. Dan dia adalah zat yang sangat penyayang. Wahahuwa dan ini Musa alaihissalam. Seorang anak kecil yang uh, masih bayi menyusu. Ya, eh, yang ibunya memisahnya. Seorang ibu yang alhaniyah yang penyayang, al musyfiqah yang penyayang. Seorang ibu yang rahimah karimah yang penyayang dan seorang ibu yang eh, yang mulia itu pun meninggalkannya dan me mencampakkannya dalam tabut satu kotak kemudian membuangnya ya, filiami di sungai sungai Nil bersama kotak tersebut kemudian ditemukanlah kotak tersebut oleh ahlu zulmi wal wal qatli wal udwan orang yang jahat yang kerjaannya adalah melakukan kezaliman wal bari kezaliman bunuhi orang-orang yang tidak bersalah wal udwan dan melampaui batas yaitu ditemukan oleh keluarga Fir'aun faya laha min faji'ah betapa ini betapa besar musibah ini ditemukan oleh keluarga bejat ya kan? faya laha musibah betapa besar musibah ini dan siapakah yang malah mengembalikannya kepada ibunya supaya menyenangkan hati ibunya dan dia tidak bersedih. Siapakah yang menjaga si Musa dari kejelekan dan kejelekan? Di rumah penuh dengan kezaliman dan turian tindakan melampaui batas. Siapakah yang menjaganya sehingga tidak belajar di rumah ini cara menumpahkan darah, membiarkan perempuan untuk hidup-hidup dan menyembelih anak-anak laki-laki. Siapakah yang menjaganya, melindunginya dan menjaganya dan memelihara maka sungguh yang me, me, me, melindunginya, menjaganya dan memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Falul hamdu. Wa huwa ghulamun ahal. Ada anak yang lain, bapak ibunya mukmin. Akan tapi dia telah dicap sebagai orang kafir dalam takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicatat kaki dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan wa amal ghulamu adapun anak kecil yang dibunuh oleh Khadir fatubi'a maka dia telah dipatri yauma yauma tubi'a pada hari dipatri yaitu ditakdirkan kafiran sebagai orang yang kafir. Maka dibunuh oleh Khadir. Wastangkar Musa dan Musa pun menganggap mungkar perbuatan Khadir. Maka Khadir pun mencela Musa dalam hal tersebut dan menjelaskan pada Musa hikmah Allah dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bercerita kepada kita di surat Al-Kahfi, "Fang tolako maka keduanya berangkat sampai keduanya yaitu Khadir dan Musa berjumpa dengan seorang anak laki-laki. Khadir membunuhnya. Maka Musa mengatakan, "Aku tatam nafsan zakiyah, apakah engkau bunuh jiwa yang suci?" Biroya nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain. Bukan karena kisos, sungguh engkau telah melakukan satu hal yang mungkar Qal maka Khadir mengatakan, Alam akul laka innaka lan tastati'a ya sabra. Bukankah tadi sudah kubilang, engkau tidak akan bisa bersabar melihat perbuatanku. Ila kaulul Khadir kemudian di akhir Khadir mengatakan, adapun anak tersebut maka bapak ibunya mukmin. Lalu aku khawatir si anak ini akan menyusahkan orang tuanya. memaksa orang tuanya sehingga turyanan melampaui batas wa kufran dan jadi kafir. Maka Arab keduanya fa'artana maka kami ingin supaya Arab keduanya mengganti untuk dua orang tua ini anak yang lebih baik daripadanya, lebih baik dan lebih bersih hatinya dan lebih besar kasih sayangnya kepada orang tuanya sehingga tidak menyusahkan orang tuanya. Dan kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Nabi kita kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin anak Adam, dia tumbuh besar sebagai anak yatim, yatim bapak dan ibunya, tumbuh besar sebagai orang miskin. Lalu siapakah kadalika faman dalladhi hafidho? Siapa yang menjaganya? Siapa yang memasukkan dalam hatinya iman dan mewahyukan kepadanya Al-Quran? Tentu dialah Allah Subhanahu Wa Taala maka milik Allah segala nikmat, segala karunia dan untuknya pujian yang baik. Oleh karena itu setelah hal ini disadari, maka poin selanjutnya berdoalah kepada berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan anak keturunan yang saleh. Maka jika Anda telah menyadari, telah mengetahui hal di atas, ya, bahasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yakin bahasanya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah. Orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Fa'alaika maka menjadi kewajiban anda jika demikian untuk mengarahkan doamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki anak keturunanmu memberkahi memberikan keberkahan untukmu dalam pada anak keturunanmu dan menjaga mereka dari segala hal yang tidak disukai dan segala kejelekan menjaga mereka dari gangguan setan manusia dan setan jin Wa katakan ahlul fadli wa salah demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Mereka sibuk berdoa untuk meminta kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Hmm. Ini, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga anak keturunan kita dari setan manusia dan setan jin. Ini. Maka wallahu alam disebut setan manusia dulu daripada setan jin ya, karena susahnya ngusir setan manusia daripada setan jin. Ya. Ya. setan jin di ta'awud dibacakan ayat kursi sudah hilang. Ya. setan manusia ya, ya, sulit untuk kemudian mengusirnya. Teman-teman yang jahat, teman-teman yang bejat, yang ya, ya sudah diusir bolak-balik masih datang, masih SMS, masih telepon, ya, masih ini, masih datang lagi. Ya Fa'ibadur Rahman maka Allah ceritakan hamba-hamba Allah Ar-Rahman mereka doa mereka Rabbana hablana min aswajina wa Duriyatina kurta a'yun. Wahai Rabb kami berikanlah hibahkanlah untuk kami ya, berikanlah hibah untuk kami eh, min aswajina eh, istri-istri kami wa Duriyatina dan anak keturunan kami kurta a'yunin ya, yang menyejukkan hati kami yang menyejukkan diri kami. Ayun di sini maknanya adalah diri bukan maknanya bukan mata. Dia seperti fardu ain. Bukan kewajiban mata ya. Dan kewajiban diri. Nah, <laughs> fardu ain itu kewajiban diri bukan kewajiban mata. Qurratu ain artinya hal yang menyenangkan diri. Waja'alna lil mutakina imama dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa ya, maka uh, ya, maka di antara kemudian harapan yang tidaklah salah, ya, harapan yang tidak keliru adalah berharap jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa adalah teladan bagi orang-orang yang baik setelahnya. Maka orang-orang setelahnya mengatakan, ya, jika mau contoh kemudian suami yang baik seperti apa, itu loh seperti beliau. Orang-orang sekeliling yang mengatakan gimana kemudian orang yang e, baik dalam masalah mendidik anak itu loh, keluarga itu e, dia layak untuk e, dicontoh. Jika ada keluarga muda ingin kemudian e, mengetahui gimanakah kemudian jadi mendidik anak yang baik itulah orang itu contohnya. Gimana kemudian laki-laki yang baik dan seterusnya itulah beliau. Hmm maka kemudian boleh jadi kemudian berbagai macam peristiwa dalam uh, dalam hidupnya dikutip-kutip oleh orang untuk menceritakan bagaimanakah ya, kesolehan di zaman ini. Itulah uh, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian uh, Zakaria ali salatu wassalam juga berdoa fahabli milatun kawaliya ya Allah berikanlah untukku dari sisimu walian orang yang uh, yang kucintai yarithuni wa yarithu min ali Yaqub mewarisiku yaitu mewarisi kenabian dan mewarisi uh, mewarisi ilmu dan kenabian bukan mewarisi harta karena harta nabi itu tidak diwariskan pada ya, pada anaknya dan Zakaria seorang nabi eh, dan hukum paten Allah untuk semua para nabi hartanya tidak diwariskan pada anaknya. Oleh karena itu yarif di sini artinya warisan ilmu, bukan warisan harta. Warithu min ahli Yaqub dan dia mewarisi ilmu dan kenabian anak keturunan Yakub wajah alhu Rabbi wahai hirabku jadilah dia radhiya seorang yang disenangi seorang yang diridai Zakaria juga berdoa Rabbi habli miliyatungka dzurriatan tayyibah ya Allah berikanlah kepadaku anak keturunan yang baik innaka sami'u du'a engkau adalah zat yang mendengar doa. Yang dimaksud dengan mendengar di sini adalah yang menjawab dan mengijabahi doa. Bukan hanya sekedar mendengarnya. Maka mendengar dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Mendengar dalam artian sekedar mendengar. Kemudian yang kedua artinya merespon. Yang tentu setelah mendengar. Dan Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail dua-duanya mengatakan Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min wa min ummatan muslimatan lak. Wahai kami jadikanlah kami berdua orang yang muslim kepadamu dan anak keturunan kami umat-umat sekelompok manusia yang muslim dan taat kepadamu. Demikian juga Ibrahim al-Khalil berdoa Rabbi habali min, minas salihin Ya Allah berikanlah padaku anak keturunan yang soleh. Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimah solati. Ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan solat. Wa min dan jadikanlah anak-anak, anak keturunanku orang-orang yang menegakkan solat. Rabbana wa taqbal doa. Ya Allah terimalah doaku. Ibrahim juga berdoa, Ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Demikian juga Allah ceritakan seorang yang ketika balagha asyuddahu telah sampai pada usia matangnya dan usia matang seseorang itu adalah umur 40 tahun. Wa balagha arba'ina sana dan dia telah berumur 40 tahun maka dia pun berdoa sebagaimana yang Allah ceritakan. Rabbi auzi'ni ay alhimni. Ya Allah berikanlah ilham kepadaku untuk bisa menjadi orang yang rajin bersyukur atas nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan padaku dan kepada dua orang tuaku dan ya Allah berikanlah aku ilham untuk beramal dengan amal yang soleh yang engkau sukai. Wa aslihli fi dhuryati ah, Ini mahalus syahidnya. Ya Allah perbaikilah anak e, keturunanku. Oleh karena itu maka wahai hamba e, ya Abdullah wahai hamba hamba Allah banyak-banyaklah minta kepada Allah diberi anak keturunan yang salihah, anak keturunan yang baik. Demikian juga doa bi islahi dzurriyyah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak keturunannya, meningkatkan kualitas anak keturunannya, meningkatkan kualitas hidayah untuk anak keturunannya. Maka doa minta diberi anak yang eh, kemudian perbaikan pada keturunan ya, artinya semakin berkualitas dan semakin baik itu bukan hanya kemudian doanya pengantin baru ini atau kemudian keluarga baru namun uh, Allah contohkan meskipun umurnya sudah 40 tahun ini di tadi uh, ayat di surat Al-Ahqaf tadi namun doanya juga wa aslih li fi dzurriyyati ini Allah perbaikilah anak keturunanku ya Allah tingkatkanlah kualitas anak keturunanku agar semakin baik Kemudian contoh eh, dan di antara contoh kemudian doa dalam masalah ini doa pada anak adalah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak beliau sendiri yaitu cucu beliau dan yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan anak-anaknya dan anak-anak kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Al Hasan bin Ali, Allahumma inni uhibbahu faahibbahu ya Allah aku mencintai Al Hasan maka ya Allah cintailah dia. Kemudian dikeluarkan oleh Al Bukhari dari Usama bin Zaid radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi memegang ya, memegangnya Usama bin Zaid dan ini bukan anak keturunan Nabi orang lain ya. Nabi memegang Usama dan memegang Al Hasan Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah aku mencintai dua anak ini, maka cintailah keduanya. Kemudian diriatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih karena syawahid berarti sahih li ghairihi. Sehingga Ummu Salamah ketika mendapatkan berita matinya Al Husain bin Ali, maka beliau melaknat orang Irak. Dan karena orang Irak inilah yang kemudian menawarkan dan meminta Al Husain bin Ali untuk datang. datanglah ke ini banyak orang yang mendukungmu di sini. Ada 30 ribu orang yang siap eh, berada di belakangmu. Dan karena itu maka Al Husain kemudian eh, pergi ke Irak. namun jumlah tentara sekian besar yang dijanjikan itu tidak ada semua ya, itu bohong. Pada saat tragedi Karbala terjadi, tidak ada satupun yang muncul yang katanya sekian ribu. Nah, dan padahal itu yang kemudian mendorong dan motivasi Al Husain untuk pergi ke Irak sekian ribu. Jangankan sekian ribu, satu orang pun tidak ada. Nah, maka Ummu Salamah melaknat orang-orang Irak. Nah, Eh, Fakola dengan eh, dan beliau lantas beliau mengatakan kota luhu. Orang-orang Irak yang kemudian memprovokasi Al Husain itulah yang membunuh Husain pada hakikatnya. Kota ya, lahumullah semoga Allah melaknat mereka. Gharuhu mereka lah yang menipu Husain. Mereka lah yang ngakali Husain. Wadalluhu dan mereka lah yang menjadi sebab hinanya Husain la'anahumullah semoga Allah melaknat mereka Ini, maka e, di sini kita jumpai bahasanya ibunda Ummu Salamah adalah di antara yang berpendapat bolehnya melaknat e, secara personal secara muayyan pada persoalan tertentu ini muayyan jelas penduduk Irak ya. tidak kemudian laknat Allah untuk para penipu atau tidak kalimat laknat Allah untuk para pembohong, laknat Allah untuk orang yang jadi sebab eh, terbunuhnya cucu Nabi. Nah, beliau mengatakan ya, la'anahumullah semoga Allah melaknat mereka. Ya, maka masalah melaknat orang yang orang yang bejat, orang yang rusak boleh ataukah tidak secara takyin ya, ditujukan pada dirinya Eh, ataukah kemudian hanya boleh ungkapan global satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama secara umum jumlah ulama itu para ulama melarangnya bolehnya cuma kalimat-kalimat global ya, semoga Allah melaknat orang yang menipu ya, semoga Allah melaknat orang yang menghinakan cucu Nabi ya, semacam itu dan kita jumpai Ummu Salamah di antara yang berpendapat boleh memberikan laknat doa laknat secara khusus pada person-person yang memang layak. Fa ini itu kemudian uh, Ummu Salamah mengatakan aku uh, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Fatimah uh, eh, rodiyatan pagi-pagi sebelum matahari terbit bibur maten dengan membawa satu wadah ya, kidron maknanya semacam ma, eh, uh, eh, wadah untuk masak nasi atau semacam itu ya, bermatin kot suni fiha asida eh, asidah ya, telah dibuat kemudian ditaruh di tempat tersebut satu jenis makanan namanya asidah ya, asidah artinya tepung kemudian ditambah air kemudian dimasak dengan kemudian diaduk dengan air eh, dengan api yang tidak besar kemudian di setelah itu kemudian dikasih minyak samin dan susu kemudian diberi supaya manis dikasih dikasih madu atau gula itu asida ya, semacam bubur namun bubur manis ya. ya tahmiluhu yang dia bawa fitobakin dalam satu piring miliknya Fatimah dan diletakkan baina yadai di hadapan Nabi. Faqala maka Nabi bertanya berkata kepada eh, Fatimah di manakah suamimu, anak pamanmu? Dia di rumah kata Fatimah. Pergilah, panggillah dia dan datanglah dia dengan dua anak laki-lakinya. e, maka datanglah Fatimah menuntun dua anaknya masing-masing dengan satu tangan. Hasan di satu tangan dan Husain di tangan yang lain. Kemudian Ali berjalan di belakang keduanya sampai masuklah mereka semua pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua cucunya Nabi dudukkan di pangkuannya eh, dan Ali duduk di sebelah kanan Nabi, Fatimah ada di sebelah kiri Nabi. Kata Ummu Salamah, dan Nabi menarik mintahti dari bawahku kisahan satu kain eh, buatan Khaybar yang itu jadi hamparan di tempat tidur kami di Madinah. Lalu Nabi selimuti mereka semua, beliau pegangi dengan tangan kirinya satu ujung kain, kemudian beliau uh, eh, tekok uh, eh, biadi dengan tangan kanannya, uh, kemudian beliau berisar dengan tangan kanannya kepada Allah Azza wa Jal dan berdoa, Ya Allah inilah keluargaku, hilangkanlah dari mereka kekotoran dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Ya Allah inilah keluargaku hilang kalah dari mereka kekotoran dan bersihkanlah sebersih-bersihnya. Kemudian demikian Nabi katakan sampai tiga kali. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, Wahai Rasulullah, bukankah aku juga bagian dari keluargamu? Maka Nabi katakan, betul, silakan masuk ke, bawah ke bawah kisah. kalau Ummu eh, Salamah mengatakan, maka aku masuk di bawah kisah setelah Nabi menyelesaikan doanya untuk Eh, sepupunya Ali dan dua uh, dan dua anaknya dan putrinya Fatimah radallahu anhum. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan hadis ini biasa terkenal dengan sebutan hadisul kisah. hadis kisah dan hadis kisah hadis yang sahih uh, tadi sahih li ghairihi dan hadis ini dijadikan oleh orang Syiah untuk berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait dengan tidak Eh, proporsional ya, dengan tidak pada tempatnya. Hadisnya benar, isinya tidak ada masalah, ya, cuma kemudian jadikan sebagai titik tolak untuk eh, punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, tentu satu hal yang tidak benar. Yang jadi mahalu syait, yang jadi sisi pendalilan, Nabi doakan keluarganya, cucunya, kemudian anak-anaknya. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan eh, pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu